Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Ikhwani, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali ya, membaca kitab uh, Mi'atun wa salatuna fikrah fi tarbiyati sigar. Ya, 330 ide dalam mendidik anak. Ya, kemarin kita sampai pada Ya, setelah amma ba'du. Ya, adapun setelahnya, ya, setelah kita memuji Allah dan bersalawat serta mengucapkan salam kepada Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, maka ya fa inna maka inna sesungguhnya ya. Inna sesungguhnya tarbiyah ya, sudah kita baca di atas ya tarbiyah mendidik atau pendidikan al-atfali ya atfal itu jamak dari tiflun artinya anak kecil Teflon jamaknya atfal. Ya, anak-anak. Fannun, ya fannun adalah seni, ya seni. Wa maharatun dan skill atau keterampilan. Ya, fannun wa maharah, seni dan keterampilan atau skill. La tidak yutinu ha. Ya, yutinu itu adalah fi'il mudhari' dari atqana yutinu Wazannya af'ala yuf'ilu. Artinya menguasai. Ya. Hak menguasainya. Ya. Menguasai ya, keterampilan ini. Illa kecuali al-qalilu. Al-qalil. Qalil itu artinya sedikit. Ya. Lawan dari qalil apa? kafir Qalil sedikit. Sedikit ya. Minan nasi dari manusia. Wa qad dan qad ya Bila ketemu fi'il maudi maka kita terjemahkan sungguh. Tapi kalau ketemu fi'il mudhari, kita terjemahkan kadang, kadang, ya. Kutiba. Nah, kutiba ini adalah fi'il maudi yang wajibul Asalnya adalah kataba, artinya menulis kutiba sehingga artinya kutiba di ditulis. Fi dalam ya. Zalika hal itu ya. E, maksudnya dalam hal itu maksudnya berkaitan dengan pendidikan anak ya. Jadi telah ditulis dalam atau uh, kita terjemahkan tentang tentang hal itu, tentang pendidikan anak. Asyaratu ya, asyaratu itu jamak dari asyaratun atau asyaratun atau asyaratun itu artinya 10 ya kan? Atau pelajari kembali ya tentang bilangan. Bilangan, tentang bilangan di kitab Fahimna Pemantapan. Ya, sudah saya jelaskan eh, apa namanya? kaidah-kaidah dalam dalam e, menggunakan bilangan ya satu dua dan seterusnya ya sepuluh itu ya asyarah itu sepuluh kemudian jamak dari e, asyarah itu asyaratun ya asyaratun artinya puluhan ya terjemahnya gitu puluhan al kutubi ya kitab-kitab jamak dari kitabun jamaknya kutubun ya kitab-kitab ma ya ma di sini isi mausul maknanya sama e, adalah sama dengan alazi yang baina ya di antara muqawwalin muqawwalin ini isi maf'ul dari tawwala yutawwilu wazannya fa'ala yufa'ilu tawwala yutawwilu artinya memanjangkan sehingga mutawwal itu artinya yang dipanjangkan wa mukhtasarin ya wa mukhtasarin itu juga isim maf'ul dari ikhtasara yakhtasiru ya ikhtasara yakhtasiru artinya yang diringkas ikhtasara meringkas mukhtasar itu artinya yang yang diringkas ya waqad ya waqad dan sungguh ya ra'aina ra'aina itu berasal dari fi'il ra'a ya ra'a ya antum bisa baca penjelasannya di dalam kitab Tasrif ya. Kitab Tasrif bagian kedua halaman 42 dan halaman 172. Ya. Atau melihat di dalam kitab Tasrif bagian kedua halaman 42 dan 172 tentang tasrif fi'il ro'a. Ya, nanti akan ketemu ro'aina ya. Kami melihat ya ro'aina kami melihat an an biasanya itu tidak di, diterjemahkan dan ini an itu adalah huruf nasab. Ya, dia fungsinya menasabkan huruf jar yang terletak setelahnya. Dan juga an ya dengan fi'il mudhari yang terletak setelahnya ya. An ini dengan fi'il mudhari yang terletak setelahnya itu bisa kita ubah menjadi masdar. Ya bisa kita ubah menjadi menjadi masdar yang dikenal dengan istilah masdar muawwal. Ya, penjelasannya sudah saya sampaikan di kitab Fahimna tingkat tingkat pemantapan nanti antum lihat lagi di di sana ya. An-nazkura ya, nazkura itu kami menyebutkan. Ya, zakara yaz yazkuru. Ya, kami kami menyebutkan ya. Kami menyebutkan khulafata. Ini khulafah itu artinya ringkasan. Khulafata ba'di ya, ba'di itu artinya sebagian Ba'di artinya sebagian. Hazihil kutubi. Ya, hazihi ini al-kutubi. Itu artinya kitab-kitab. Ya, sebagian dari kitab-kitab ini. Ya. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan uh, lanjutkan kembali. Ya. Wallahu bismillahirrahmanirrahim.